hafizahullah taala kita sudah membahas masalah Rasul. Sekarang masalah apa? Al-iman bil qadar. Ar-ruknul khamis min arkanil iman al-imanu bil qadar. Rukun yang kelima adalah beriman kepada takdir khairihi wa syarrih, yang baiknya dan yang buruknya. Wa ala arba'i maratib. Ini dia memiliki empat tingkatan sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di Syifaul Alil. Adapun kalau Syekh uh, apa? Kalau Al Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membagi dua, tapi masing-masing dari dua ini terbagi menjadi dua sehingga empat lagi dua. Sebagaimana di kitab eh, Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang pertama adalah al ilmu, yaitu kita mengimani bahwasanya segala perkara itu telah diketahui oleh Allah taala jumlatan wa tafsila secara global dan juga secara terperinci semuanya telah Allah ketahui ini mahilul ijma semuanya adalah telah disepakati oleh seluruh para nabi dan rasul dan ahlu sunnah wal jamaah bahkan kaum muslimin maka yang mengingkari ilmu Allah dia dikafirkan kaum muslimin sepakat bahwasanya Allah telah tahu segalanya kemudian yang kedua adalah al-kitabah yaitu penulisan semua yang Allah ketahui di dalam takdir para makhluk itu telah Allah tulis. Ditulis di Lauhul Mahfuz. Kapan dia ditulis? Setelah menciptakan langit bumi atau sebelumnya? Sebelum. Jelas sebelumnya. tulis dulu semuanya baru mulai dikerjakan. Bagaimana datang dalam hadis siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Inna wa kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alf sanah." Sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun jaraknya itu. Hmm. Jadi semuanya telah selesai. Jarak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, sekarang entah berapa umur langit dan bumi kita tidak tahu. Berapa ribu tahun, tak tahu. Dan ini juga mahilul ijma, masalah kita apa? Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Kita beriman bahwasanya segala yang terjadi di alam semesta ini adalah di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, bisa pergi ke suatu tempat. Itu adalah dengan kehendak Allah. Bukan berarti kita dipaksa, tetapi apa? Tetapi kalau kita menginginkan sesuatu dan Allah izinkan, maka terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Bukan berarti kita dipaksa, tetapi Allah mengizinkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kecuali yang Allah Taala inginkan untuk hal itu tidak terjadi. Kita ingin mendapatkan misalkan apa dalam eksamen mendapatkan 100, tapi Allah tidak mengendaki cuma dapat 95 ya sudah nggak terjadi yang kita inginkan. Kemudian yang keempat al-khalaq yaitu penciptaan. Ini mencakup dua perkara, yaitu apa? Kholkul ain wa kholku al Menciptakan makhluk tersebut, yaitu apa? Menciptakan manusia, jin dan sebagainya itu, menciptakan pelakunya dan menciptakan perbuatannya. Jadi al kholq di sini mencakup dua perkara, menciptakan pelaku dan menciptakan perbuatan dia. Allah menciptakan manusia dan menciptakan seluruh yang mereka perbuat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian lakukan. Juga datang di dalam hadis Abu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma Rasulullah Rasulullah sallallahu bersabda apa? Allahu khaliqu khaliqu kullas eh, khaliqu kulli sun'atin eh, sun'in wa sun'atah. Allah mencipta setiap pembikin dan apa yang dia bikin. Yaitu amalan-amalan dia. Semua di bawah takdirnya Allah dan di bawah ciptaan Dia. Adapun kalau orang bertanya, kalau amalan kita adalah ciptaan Allah berarti kita ini dipaksa untuk apa kita? Kita mencari ini mencari itu sudah biarkan Allah yang menggerakkan tangan kita. Tidak demikian. Hmm. Tapi yang dimaksud sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya perbuatan perbuatan yang sifatnya ikhtiari yaitu hasil dari keinginan kita perbuatan itu timbul dari dua perkara. Perkara pertama adalah apa? Wujudu al-iradah, adanya keinginan. Siapa yang ingin? Kita sendiri. Tapi keinginan ini makhluk atau bukan makhluk? Dia makhluk, dia ciptaan Allah. Demikian pula apa? Yang kedua wujudul qudrah, adanya kemampuan. Siapa yang memberi kemampuan? Allah Ta'ala. Tapi siapa yang menggunakan kemampuan ini? Kita. Jadi pada hakikatnya Allah Ta'ala itulah yang menciptakan amalan kita. Sementara amalan kita ini bersumber dari dua perkara. Adanya iroja dan adanya kudroh, Adanya keinginan dan adanya kemampuan. Allah menciptakan untuk kita dan memberikan kepada kita apa? Akal untuk ingin itu, ingin ini dan sebagainya. Juga memberikan kemampuan untuk bergerak. Dari keinginan kita sendiri dan kemampuan kita sendiri inilah terjadi apa? Terjadi yang namanya amalan. Sementara keinginan kita ini makhluknya Allah. Demikian pula apa kudroh itu makhluknya Allah, Allah yang memberi kita. Maka pada hakikatnya amalan kita ini adalah makhluknya Allah. Bukan berarti kita dipaksa seperti yang diyakini oleh siapa orang-orang Jabriyah. Bahwasanya manusia itu seperti apa? syafi mahabi arih, yaitu seperti bulu yang diletakkan di tempat yang banyak anginnya dipaksa ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Bukan. Tapi kita dipersilahkan untuk menggunakan nikmat-nikmat ini seperti yang kita inginkan. Kalau untuk kebaikan yang mendapatkan pahala, kalau untuk kejahatan yang mendapatkan dosa. Hanya saja apa? Allah Ta'ala ngasih batasan tentunya. Terkadang dia ingin sesuatu tidak dapat. Terkadang dia ingin sesuatu dan sering bahkan. Sering dia menginginkan sesuatu dapat ingin tidur bisa tidur, ingin minum bisa minum, ingin makan bisa makan. Tapi kalau sekali Allah Ta'ala tidak mengizinkan, ya tidak terjadi. Jadi kesimpulannya apa? Keinginan dan kemampuan itu adalah ciptaan Allah. Tetapi kalau kita berbuat itu adalah dari keinginan kita sendiri. Kita ingin itu, ingin ini, itu dari keinginan kita sendiri. Tapi bahan-bahannya dan semua semua faktor-faktornya itu ciptaan Allah. Dan semua tidak keluar dari apa itu? Izin Allah Ta'ala dan kehendak Allah. Itu pembahasan yang makbul, yang bisa dipahami oleh akal. Adapun kalau kita tetap tidak paham, maka kita kembali kepada nasihat para ulama, bahwasanya apa itu? Al-Qadar sirullah. Bahwasanya takdir itu adalah rahasianya Allah. Tidak perlu kita penat-penat untuk berusaha mendalami dan dan memperdalam sampai akhirnya jadi kufur seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang lain-lain. Kebanyakan dari mereka jadi kubur. Hmm. Maka tidak perlu karena apa? Kita diciptakan bukan untuk untuk menggali-gali takdirnya Allah, tapi kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah disuruh sholat sholat aja. Dapat pahala suka kita. Tak perlu pusing dengan masalah takdir, apalagi sampai mengucapkan ucapan-ucapan orang-orang kepala-kepala mutazilah yang mengatakan apa itu? inna e, Innallaha la ya'lamu fi nafsihi illa ma'alim tu fi nafsihi. Allah Ta'ala tidak tahu terhadap dirinya sendiri kecuali sebatas yang aku tahu tentang dirinya. Oh, ini kalimat kubur. Maka cukup kita beriman kepada poin-poin takdir ini dan kita laksanakan perintah selesai. Tanpa kita memperdalam tentang apa? Tentang kandungan takdir dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya kami segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan qadar sudah ada apa? Sudah ada kadarnya, sudah ada ketentuannya. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Abu Ja'far eh, Abu Ja'far siapa? At-Tahawi rahimahullah wala tasbutu qadamul Islam illa ala zuhri taslim wal istislam. Kaki Islam yaitu kaki Islam seseorang itu tidak akan kokoh kecuali di atas zuhur, zuhur punggung untuk kita terjemahkan gimana kita ngartikan di atas belakang belakang ya di atas cuma susah kita bilang di atas belakang di atas belakang taslim taslim artinya adalah apa berserah diri walis islam itu tunduk dan patuh kita cuma disuruh untuk apa tunduk saja dan patuh bukan disuruh untuk memperdalam menggali-gali tentang takdir Allah dan rahasia ketentuan Allah faman rama ilma ma mahudhira anhu ilmu maka barang siapa rama menginginkan barang siapa ingin untuk mengetahui perkara yang kita diharamkan untuk mengetahuinya walam yaqna bit taslim fahmahu dan dia tidak merasa cukup untuk memahami apa yang ditakdirkan tadi eh, memahami dengan bit taslim apa itu taslim tadi yaitu tunduk patuh hajabahu muramuh maka perkara yang dia inginkan tadi itu akan menghalangi dia. Iya, akal manusia itu terlalu kecil untuk bisa memahami apa hikmah Allah yang luar biasa besar dan luar biasa dalam. Untuk memahami yang di dalam diri kita yaitu apa? Yaitu ruh saja kita tidak sanggup. Bagaimana kita hendak menyelami tentang zatnya Allah yang ada di atas arus sana? An khalisit tauhid akan menghalangi dia dari kemurnian tauhid. Akhirnya malah apa? Malah muncul kalimat-kalimat yang aneh dari orang-orang falasifah itu. Mengatakan Allah Ta'ala itu satu, satu berarti apa? Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya kepala. Namanya satu ya satu. Kalau dia punya anggota badan berarti dia banyak. Ini kalimat yang lucu dan aneh. Mengatakan Allah Ta'ala satu berarti dia tidak berbuat apapun. Karena kalau dia punya perbuatan berarti dia itu banyak. Ini kalimat yang aneh, jadi gila sendiri. Sampai mengatakan Allah Ta'ala itu tidak menciptakan langit dan bumi. Hanya saja langit dan bumi itu ada dengan adanya Allah. Ini kalimat yang membuat dia sendiri bingung. Wasol fil ma'rifah menghalangi dia dari kemurnian pengetahuan. Adapun kalau istislah seperti para sahabat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka pengetahuan mereka pun menjadi murni. Tidak tercampuri dengan apa akidah yang datang dari setan atau dari Yunani sahihil iman, benarnya iman, keimanan yang benar. Fayatazabzabu bainal kufri wal iman. Maka akhirnya orang semacam ini tadi yang ingin mengetahui perkara yang diharamkan untuk mengetahuinya, yaitu rahasia tafsir, akibatnya ya tazabzab dia akan kebingungan dan berputar tazabzab, yaitu berbolak-balik, berpusing antara kekufuran dan keimanan. Iya, banyak dari mereka yang yang pusing seperti yang dialami oleh Syahrustani juga yang dialami oleh siapa Ar-Razi mengaku sendiri di dalam syairnya bahwasanya aku pusing mengatakan apa nihayata iqdamil akli al iqal puncak dari kemajuan akal adalah pusing kata dia <laughs> tapi disuruh taat nggak mau yang berpikir terlalu dalam akhirnya rambutnya kayak Einstein itu yang yang nggak tahu maju juga iya acak-acakan rambutnya pusing sampai akhirnya apa lupa memakai celana seperti yang disebutkan di majalah itu terlalu banyak mikir mikir apa itu rumus EMC kuadrat akhirnya lupa pakai celana sampai dia bilang kan pada anaknya nih aku sudah pakai semua pakai ini pakai ini pakai ini aku nggak perlu pak apalagi yang lupa jadinya bilang pakai lupa pakai celana wah Yaitu puncak dari kemajuan akal kalau tidak dibimbing oleh iman. Jadinya pusing sendiri. Tayyibah hmm buat tasdiqi wa takdzib. Iya, dia berpusing di antara pendustaan dan pembenaran. Hmm. Dan ini dialami bahkan Abdul Ma'ali al ini sendiri apa memukul kepalanya sendiri bilang aku pusing, aku pusing. Kenapa? Karena dia dinasihati oleh ayahnya untuk meninggalkan meninggalkan ilmu kalam dia tidak mau. Ayahnya lebih bagus. al ini Al-Kabir. Wal iqrari wal ingkar. Dia berpusing di antara pengakuan dan pengingkaran muwaswasan. Dia akhirnya terkena waswasah. Terkena apa itu? Dia bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan dari setan menganggap oh ini adalah wahyu. Akhirnya banyak yang mengaku sebagai nabi dari kalangan apa? Ahli filsafat itu. Sampai mereka mengatakan an-nubuwatul ammah qad khutimat bimauti Muhammad. Kematian eh, kenabian yang umum ini memang telah tertutup dengan apa? Dengan matinya Muhammad. Nauzubillah. Memang mereka sering mengejek Rasulullah. Adapun an al-khassah fa innaha maftuhah Adapun kenabian yang khusus dia masih terus terbuka, masih bisa untuk kita riadoh dan mencapai derajat kenabian. Banyak dari ahli filsafat yang mendapat was-was dan mengaku sebagai nabi. Taihan, akhirnya dia bingung, taih. Syakan, dia jadi ragu. Sampai akhirnya menjadi menjadi apa itu? Kelompok subsatoiyah. Banyak dari ahli filsafat mencapai tingkatan menjadi subsatoiyah. Maksudnya apa? Dia ragu akan hakikat apa yang dia lihat Sampai-sampai dia berkata kepada temannya, kamu yang aku lihat sekarang ini bukan kamu yang aku lihat menit tadi. oh, bingung sendiri. Pusing dia. Sampai akhirnya salah seorang dari pemimpin mereka, dia mengajari anaknya ilmu ini. Ilmu subsatoiyah ini. Kemudian, suatu ketika anaknya mati. Maka temannya tanya, apa yang bikin kamu sedih dengan meninggalnya anakmu? Dia bilang, aku sudah mengajari dia ilmu ini dan aku sudah nulis kitab tentang ini tapi dia meninggal sebelum membaca kitab ini. Apa isi kitab itu? Dia mengatakan kitab ini adalah hasilnya adalah orang akan ragu seluruh hakikat bahkan dia sendiri ya, akan ragu terhadap dirinya sendiri. Ilmu penting. Kemudian temannya bilang sudah anggap saja walaupun hakikat anakmu itu mati belum belajar kitab ini barangkali dia sudah membaca itu sebelum kamu sebelum kamu nulis kitab itu Oh ya betul juga ya. Ah nggak mungkin. Akhirnya dia tobat sendiri. Bingung aku. <laughs> itu suatu atau iya? Kelompok yang bingung. Usahakan. Kacau dia. Kenapa? Karena dia mengkiaskan manusia itu dengan apa? Dengan sungai. Sungai yang menit ini beda dengan sungai yang menit tadi. Airnya sudah lain, sudah lain. Iya, tapi sungainya tetap namanya sungai itulah. <laughs> Airnya bisa mengalir berubah, tapi sungainya tetap sungai itu juga. Nah, mereka mengatakan manusia seperti itu. Karena apa? Karena jauhar manusia itu selalu apa berubah setiap detiknya. Maka yang kita ajak bicara sekarang bukan orang yang menit tadi ataupun detik tadi. Seandainya ilmu ini dipakai, ini saya apa? saya kita akan bisa bisa lari dari orang-orang yang mengejar kita kalau kita punya utang. Dia mengatakan bayar utangmu. Saya mengatakan yang utang itu aku ketika menit tadi sekarang aku orang lain. Wah, enak. Kacau semua. <laughs> Dunia hancur. <laughs> Nauzubillah. Fayqal la mu'minan musaddiqa wala jahidan mukadziba. Bukanlah dia itu seorang mukmin yang membenarkan, tapi bukan pula dia itu orang yang menentang dan mendustakan. Bingung dia. Qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap perkara yang kalian perselisihkan. la yajidu fi anfusihim harajan mimma Kemudian mereka tidak mendapati di dalam jiwa mereka itu kesempitan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima dan mereka tunduk dengan sebenar-benarnya. Jadi syarat sah keimanan adalah tunduk kepada Allah Ta'ala bukan malah menentang seperti yang dilakukan oleh siapa? oleh Wasil bin Ato atau temannya yaitu Amr bin Ubaid yang menentang hadis keempat dari Arba'in Nawawiyah itu masalah apa itu? Masalah penciptaan penciptaan janin. Dia mengatakan kalau Akmas mengucapkan ini, niscaya aku akan dustakan si Akmas. Kalau Ibnu Wahab mengucapkan ini, niscaya aku tidak akan benarkan dia. Kalau Ibnu Mas'ud mengucapkan ini, niscaya aku tidak akan membenarkan pula dia. Kalau Rasulullah mengucapkan ini, aku akan bantah dia. Kalau Allah sampai mengucapkan ini, aku akan mengatakan bukan untuk ini engkau mengambil perjanjian. Oh, ini kurang eh, kurang ajar sekali terhadap Allah Taala, tidak taslim. Ini kekufuran yang tingkat tinggi memang.